Tam Al-Fatihah. Nah, pada tajwid nah, yang kita tulis. Sehingga apa? kita sudah mulai menginjak perluasan. Menginjak perluasan sebelum kita masuk qiraat sab sebelum masuk qiraah qiraah sabah. Nah, qiraah sab. Dan itu lebih bagus. Nah, insyaallah nanti pakai kitab itu insyaallah lebih apa lebih luas. Nah. masuk pada ilmu tajwid. Nah, kita dengan masalah ilmu tajwid. Banyak sebagian para talabatul ilm mengatakan bahwasanya ilmu tajwid adalah minal beda. Mereka mengatakan bahwasanya ilmu tajwid, kaidah tajwidiyah termasuk bedah. Nah, hal ini jelas tidak sesuai dengan yang dimaksudkan bedah itu sendiri. Karena ini termasuk al-maslahah al-mursalah. Nah, al-maslahah al-mursalah untuk kebaikan dan bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang baik dan memahami kaidah kaidah tajwidiyah dengan memakai alam tajwid. Kemudian itu yang pertama sebagai masalah al-mursalah. Kalau kalian berkata bahwasanya ini termasuk bid'ah, Secara tidak langsung kalian telah mengatakan bahwasanya ilmu mustalah beda. Ilmu rijal hadis beda. Ilmu nahu beda. Ilmu sarf beda. Dan seluruh seluruh ilmu yang lainnya yang tidak ada di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada. Ilmu saraf tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mustalah juga nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu nahu, ilmu mubtada khabar, nam, fi'il, fa'il, maf'ul bih tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu rijal, kalau hadatsana musaddad, nam. Wa ghairiha termasuk bedah. Nah, padahal ulama menyebutkan bahwa ini termasuk al-maslahah al-mursalah. Sehingga perkataan semacam ini adalah perkataan yang batil Nah, kataan yang menyisihi ijma al-muslimin. Menyisihi ijma al-muslimin. Ini semuanya dikarenakan jauhnya kita dari lisan arab Jauhnya kita dari lisan Arab. Tentunya dengan memahami kaidah tajwidiyah akan lebih jelas. Nah, lebih jelas baik kita untuk membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Nah, tadi misalnya bahasa Indonesia memakai ja, ja. Nah, sebagaimana jajan, nah jajan, mau beli jajan. Padahal al-jim tidak ada hamsnya. Nah, kalau kita tidak memahami kaidah ya, kita tidak bisa membedakan antara ja dan ja, ja. Nah, kemudian di sana di bahasa Indonesia tidak ada sod, adanya sin, adanya sin. Nah, ada tidak bahasa Indonesia huruf abjadiyah sod adanya s ya tidak? tidak ada sod kalau kita tidak membedakan antara sin dan sod Lalu bagaimana kita bisa tahu tentang lughah Arabiyah? Nah, pengucapan sad ada sofirnya. Nah, ada seruitnya. Nah, demikian juga pada dal wadda. Nah, wal, nah, dal wadda. Nah, bahasa Indonesia adanya da. Nah, A B C D. Ya enggak? Tidak ada di sana da memakai usul. Naam. Athanaya, tarf lisan ma usul athanaya ulia tidak ada. Nah. Demikian juga tidak ada dad ihda hafat lisan ma adras, tidak ada. Kalau kita tidak tahu tentang permasalahan ini, maka kita tidak tahu mana huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah. Demikian juga wa wa tidak ada di lughah Indonesia. Adanya NG, nga, nam. Jawa Tengah, nah. Tidak ada a al-alamin. Nah, tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara a dan a dan nga. Nah. Dan masih banyak perbedaan di sana. Semuanya ini kembali kepada kaidah tajwidiyah. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya ini termasuk perkara bid'ah yang tercela dalam agama. Nah, Kemudian ulama salaf ulama salaf di zaman Nabi SAW para sahabat mereka betul-betul belajar Al-Quran secara baik talaki nah Rasulullah SAW selalu berguru kepada Jibril alaihissalam setiap Ramadan setiap Ramadan beliau selalu berguru kepada kepada Jibril alaihissalam dan juga para sahabat Para sahabat mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sana ada qurra yang terkenal. banyak para sahabat yang mahir dalam permasalahan ini. Nah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Ah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Nah, dan lain-lainnya dari para sahabat yang mereka mahir dalam al-qiraah. Dan juga ulama as-salaf, ulama as-salaf seperti Imam Ahmad. Naam, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kepada oleh anaknya apa yang kau sukai dari semua kiraah itu? Qala kiraah ahli Madinah. Kiraah ahli Madinah. Bacaan orang-orang Madinah. Dan di Madinah pada waktu itu tidak ada kiraah kecuali kiraah Nafi. Nah, Warsh an Nafi, Qalun an Nafi. Nah. وقال فإن لم يكن قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ذكر أحمد قراءة حفص نعم قراءة حفص في رواية قراءة عاصم نعم قراءة عاصم حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم نعم حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم نعم انظروا إلى أقوال العلماء نعم demikian juga di antara para kura yang terkenal seperti kira Abi Amr Al-Basri beliau adalah sunni adalah sunni dan lain-lainnya dari para kura mayoritas banyak dari mereka adalah dari ahlu sunnah wal jamaah nah syubah juga demikian nah mereka banyak dari ahli sunnah wal jamaah kemudian kenapa sekarang orang-orang Sufi ya, baik ikhwan al-muflisin ataupun yang lainnya yang megang peranan ini. Padahal para sahabat sebelumnya Nabi SAW, para sahabat, para imam al-huda, nam, dan para qurra, mereka dari ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kenapa sekarang ahlu sunnah wal jamaah lalai dalam permasalahan ini? Sehingga kalian jumpai Betapa banyak ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku salafi, salafi. Pemahaman salafun soleh. Tapi tidak bisa belajar quran Iya tidak? Banyak dari ahlu sunnah wal jamaah mengaku kita bermahfad salafi. Al-Quran wal sunnah sebagaimana pemahaman salafun soleh. Bacaan Al-Quran saja tidak dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, lalu bagaimana kita kembali kepada pemahaman salafun salih? Padahal ini yang terpenting. Nah, al kiraah harus diambil dari salafun salih. Apalagi kita setiap hari membaca Al-Qur'anul Karim minimal dalam Al-Fatihah. Nah, minimal dalam Al-Fatihah. Dan juga kita dituntut untuk mengikuti salafun salih Salafun yang soleh mereka betul-betul membaca al quran al Karim. Iya enggak? Betul-betul membaca al quran al Karim. Mereka Qiyamul Lail membaca al quran al Karim. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, sampai mata-mata mereka itu ada bekas. Nah, seperti garis. Nah, karena meneteskan air mata terus-menerus. Nah, seakan-akan seperti apa? Cekung. Karena banyak meneteskan air mata para sahabat. Artinya mereka selalu mengumandangkan Al-Quranul Karim. Nah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya aku sebagai ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i setiap hari beliau menyelesaikan Al-Quranul Karim. Nah. Dengan ini kita tidak boleh menyepelekan terhadap masalah tajwidiyah. Saya dengar dari sebagian ustadz yang ada di Indonesia. Nah, nah begitu maju menjadi imam, ternyata orang-orang rame, tidak suka kepada imam ini. Nah, karena bacaan yang banyak kesalahannya. Nah, dulunya orang ini, ustadz ini, ketika di Yaman mau belajar dengan saya. Nah, sudah minta berkali-kali. Saya katakan saya masih sibuk. Nah, insya Allah pada lain waktu. Nah, begitu saya sudah buka, ya, kalau mau belajar sekarang ada waktu. Rupa-rupanya ngambek. Nah, rupa-rupanya ngambek, sudah nggak mau belajar lagi. Ya terserah, nah, belajar lagi. Nah, rupa-rupanya ngambek dengan perkataan saya tadi. Akhirnya nggak mau belajar sampai pulang menjadi ustaz. Nah, sehingga ketika pulang banyak dicaci oleh masyarakat maka dengan ini kita tidak boleh menyepelekan masalah tajwidiyah karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan lughah Arabiyah. Nah, kalau orang tidak paham terhadap lughah Arabiyah, nanti ketika bertanya atau ketika berbicara kepada terhadap orang-orang Arab, mereka nggak banyak nggak paham. Banyak tidak paham karena tidak bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya. Jadi kalau, di, kalau bilang e, bahasa Arab nanti orang Yaman atau orang Saudi es es aidul kalam es gitu, nggak paham. Ini penting. Kalian harus membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah. Yang tentunya di antara para a'immah al-huda seperti NAM Abdullah bin Habib, Abu Rahman al-Habib, Nah, beliau menalakin Al-Quran selama 15 tahun. Menalakin Al-Quran. riwayat. 15 tahun. Eh, bagaimana dengan kita yang baru belajar kemarin? Nah, baru belajar kemarin. Setengah tahun. Itu pun bertemu. Belum kita teliti secara detail. Nah, karena kalau kita teliti secara detail mungkin dalam setengah juz sampai satu jam setengah nanti ngoreksinya. Sehingga yang lain nggak dapat bagian, nggak dapat bagian untuk merojah. Makanya kita dalam merojah agak tasahul. Saya katakan agak tasahul. Jadi jangan dikira nanti kalau selesai Al-Quran dengan merojah dengan saya itu pagi itu sudah mungkin dalam bacaan tajwid. Nah, sekali lagi saya tidak E, menekankan betul-betul karena waktunya yang terbatas. pagi itu yang setoran, ya, pagi ataupun sore yang setoran sampai apa setengah juz. Kalau betul kita kita koreksi itu luar biasa memakan waktu yang sangat lama. Nah, sangat lama. Sehingga kadang-kadang kita koreksi kesalahannya agak fatal gitu baru kita koreksi. Nah, kalau kita koreksi secara detail itu memakan waktu yang lama akhirnya teman-teman nggak dapat meroja. Begitu. Nah, jadi jangan sampai nanti menganggap oh saya sudah selesai baca di hadapan Abu Hazim nah, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, jangan dikira sudah selesai permasalahan. Nah, ada sebagian yang membaca banyak salahnya sehingga tidak sempat untuk mengoreksi tajwid. Nah, bahkan membuat bingung saya. Nah, Nah, itu kalau banyak salahnya saya malah bikin bingung ya. Nggak karu-karuan ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang soalnya nggak de dengar, itu bikin bingung saya. Nah, kalau soal lancar, lantang, nah itu enak dikoreksi. Nah. Jadi masih diragukan. Toyib, jangan sampai nanti sudah dianggap sebagai wah nanti selesai sudah. Saya belajar, sudah membaca di depan Eh, saya mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, sekali lagi belum saya koreksi secara detail. Nah, mungkin hanya kesalahan atau kesalahan yang cukup fatal seperti sa dibaca sa misalnya. Nah, ataupun u dibaca a. Nah, tapi kalau secara detail belum, belum seluruhnya. Nah, tadi banyak faedah yang bisa kita ambil dari masalah tajwidiyah. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya is tentunya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Naam, man yakur dalilan fi hadhihi masalah tentang keutamaan baca Al-Qur'anul Karim. Man yakur Hmm? Enggak ada? Hadithu Uman, hadithu Uman, Hah? Sudah banyak yang lupa. Aisyah, hadis Aisyah. Ada hadis Aisyah, lah, rajal, ya wahimta. Ada Musa al Ashari, Nah, hmm. Mahfadul hadith Man hadith? Siapa yang hafal hadith? Naam, mahal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mahal udrajah. Ta'muha tayyib, tayyib wa rihuha tayyib. Naam. Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an Al-Karim seperti udrajah. Baunya harum, rasanya enak. Naam. Wa mathal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathal tamr. La rihah, la rihalah wa ta'muhu tayyib. Perumpamaan orang mukmin yang baca, yang tidak baca al quran Al Karim, orang mukmin tidak baca al quran Al Karim seperti tamar. Tidak punya bau. Nam, rasanya enak. Tamar. Masal munafik alladhi al Qur'an masal raihana. Raihuha tayyib wa ta'muha mur. Nah, perumpamaan orang munafik yang baca Al-Qur'an seperti raihana. Baunya harum, baunya baik, harum, rasanya pahit. Masal munafik alladzi la yaqra al-Qur'an masalul hadhalah. Rihuha la rihalaha wa ta'muha mur. Nah, Perempuan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti hamdalah tidak ada, tidak ada bau dan rasanya juga pahit. نعم هذا حديث أبي موسى الأشعري نعم حديث آخر عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه Al-Quran, القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabih." Dan baca Al-Quran karena nanti menjadi syafaat pada yaumul qiyamah. Alangkah indahnya. Nah, menjadi syafaat saling baca al quran al Karim. Tentunya dengan membaca Al-Qur'an sebagai tajwid dan bacaan yang benar lebih banyak pahala yang sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang baca Al-Qur'an dengan tidak memakai tajwid. Nah, alhamdulillah sekarang salafiyu di Indonesia sudah mulai sadar. Mulai sadar mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun di sana ada sebagian ustaz, nah, kalian ini nggak usah belajar tajwid, tidak usah membaca Al-Quran. Nah, yang penting kan faham. Nah ini, sebuah seorang ustadz yang tidak faham. Nah, seorang ustadz yang tidak faham. Bagaimana ustadz akan faham sementara nggak hafal Al-Quran Sunnah? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin seorang akan faham Alkitab Sunnah kalau tidak hafal. Jelas al-hadis as-sahih. Sarih. Alamuna ahfaduna hadis hadis man indak ya Irham. Hadis Abi Hurairah. Yang paling mengetahui di antara kami adalah yang paling banyak hafalannya. Naam. Jadi kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Jangan termakan oleh sebagian ustaz yang mengatakan bahwasanya yang penting kita faham umat kita ini membutuhkan uh, akidah, membutuhkan fikih. Nah, dan lain-lainnya. Enggak tahu perkataan para ulama. Ila kalam Syekh Mukbil misalnya. Perkataan Syekh Yahya misalnya. Bahwasanya Al-Qur'an itu sebaik-baik ilmu nahwu. Al-Qur'an sebaik-baik ilmu akidah. Al-Quran sebaik-baik ilmu fikih. Al-Quran sebaik-baik penjelas jalan orang-orang yang durhaka. Nah, iya enggak? Jelas. Bagaimana faham fikih? Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Riba wa halallahu al baya wa harrama riba. Mencuri wasarik wasarik untuk fakta aydiyahuma. Zina azani atau azani Fikih, iya enggak? Nah, Syirik inna allaha la yakfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik lain layah lain asyrakta layah batanna amaluka wa la takunanna khasirin. Naam. Wa tawakkal Allah. Ish hada dalil madha? Al-aqidah. Al-aqidah. Naam. Jadi banyak di sana ya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu sebaik-baik ilmu fikih sebaik-baik ilmu akidah, sebaik-baik uh, eh, ilmu an-nahwu, dan lainnya. Antum lihat nanti kalau kalian belajar apa ilmu nahu akan kalian lihat asyawahid dalam ilmu nahu, Asyawahid dalam ilmu nahu diambil dari Al-Qur'an. Banyak sekali. Bahkan banyak di sana uh, para senior yang ada di Yaman mereka mengarang buku-buku Kemudian syawahid diambil dari Al-Quran semuanya. Nah, seperti Malik Al-Mahdari, Al-Syekh, Nahu di sana, Ahmad Thabit. Nah, beliau ini mengambil syawahid dari Al-Quran tentang ilmu Nahu. Tentang ilmu Nahu. Nah, kalau sudah hafal, ah, mudah sekali. Nah, mudah sekali. Lain halnya dengan tidak hafal. Butuh kali ini syahidnya apa? Bingung. Sana juga ada i'rab Al-Qur'an. Iya ada. Ada i'rab Al-Qur'an. Diambil dari Al-Qur'an. Nah, tentang masalah an-nahwu. Maka dengan ini kita harus lebih semangat untuk mendalami Al-Qur'an. Qira'atan wa tajwidan wa fahman. Mada kemudian arti dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ma'at dan lain-lainnya. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Ya enggak? Masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Nah, makanya kalau kita enam peruntukkan waktu ini untuk Al-Qur'an atau seluruh ilmu Al-Qur'an dan sunnah dari semua umur kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah itu enggak akan enggak akan apa? selesai. Enggak akan selesai umur kita yang apa singkat ini. Nah, tidak akan selesai. Semakin lama itu semakin haus. Kita di Yaman 9 tahun. Nah, alhamdulillah juga belajar. Nah, cukup banyak. Nah, terus kita ambil juga cukup banyak. Kemudian bisa menghafal Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi semakin tahun semakin haus. Semakin gak ada apa-apanya kita ini. Nah, semakin tidak ada apa-apanya. Apalagi yang baru belajar 2 tahun, insyaallah dua tahun menjadi Syekhul Islam Taimiyah atau dua tahun perempuan menjadi Aisyah huh? Aisyah masa kini nah, tidak akan terjadi nah Mari harapan semangat nah InsyaAllah kita untuk sementara masih pakai buku tajwid ini Anak ini sudah terbit Yang tidak punya duit Nah, nulis. Nah, tidak ada masalah. Para aimmah mereka nulis, nggak punya uang nulis. Nah, tidak terjadi nah, kesenjangan dalam permasalahan ini. Nah, kita dulu di Yaman ketika masih miskin, di Yaman ketika masih miskin juga begitu, nulis. Nggak punya buku nulis. Nah, tapi di akhir, ya, karena banyak kenalan gitu, akhirnya banyak uang masuk. <laughs> Sehingga kita menjadi donatur di sana. Jadi kalau pembagian uang langsung saya yang membagikan. Ini kamu dapat jatah sedikit sekian, yang lainnya bagi teman-teman. Begitu terus. Jadi 9 tahun gak ada kiriman sama sekali, hidupnya enak di sana. <laughs> Naam sahih. Naam dzalika fadlullah yutihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Naam, insyaallah sampai jam 8. Nah. Lanjutkan insyaallah besok ada pertanyaan. سبحانك اللهم وبحمدك